Kejar-kejaran Alhamdulillah tepat waktu Dan saya juga bisa ikut sholat jamaah Jadi Alhamdulillah Oke Judulnya apa Pak? Alhamdulillah Karena kadang judulnya nggak ngerti Fitnah akhir zaman. Berarti di sini ada tiga kalimat. Fitnah akhir zaman. Fitnah itu aslinya adalah dari kalimat fatana yang membuat orang itu silau. Makanya disebut dengan al-mar'atul fatinah perempuan yang menggoda dan menyilaukan. Ya. Yeah. Orang yang tergoda namanya maftun. Ya, yeah. maftunun. Aslinya adalah ujian dan seleksi. Al-imtihan wal ikhtibar. Sehingga seluruh bentuk fitnah itu akhirnya adalah ujian buat kita. Ada yang lolos, lulus, ada yang tidak. Secara umum fitnah itu ada dua macam, fitnah khusus sama fitnah umum dan yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman adalah fitnah umum. Fitnah khusus seperti harta anak Makanya Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan fitnah anak itu minimal dikatakan oleh Rasulullah empat al-waladu mab mabkhalatun anak itu bikin bakhil orang tua majhalatun bikin bodoh orang tua Majbanatun bikin pengecut orang tua. Mahzanatun bikin sedih orang tua. Itu anak. Bikin bodoh mau ngaji nggak jadi gara-gara anak. Bahkan lemah, luntur, malas ngaji setelah punya yang kenceng dong. Dulu Masya Allah sebelum nikah semangat sebelum nikah Masya Allah ngaji dimanapun didatangi setelah punya anak ya pengecut ya apalagi menantang resiko sampai harus nyawa melayang macam seperti jihad bakhil Subhanallah sebelum punya anak dermawan Setelah punya anak ada budak masjid lewat merem Ya yeah. Uang yang ada di dompet pun dipilih-pilih Jatuhnya akhirnya yang keluar paling kecil Paling gambar pedang pati murah Ya yeah. Itu nyambut 20 aja Alok apalagi setelah 100 ribu itu kayaknya pun paku di tembok dan alasan kadang-kadang juga gentle tapi nggak benar pak saya itu kalau infak banyak ya ikhlas pak tapi kalau sedikit sedikit itu ikhlas oh, keren ya jadi ketika infak masjid dikasih ikhlas. Eh, padahal masjid itu butuh duit, nggak butuh ikhlas. Yang butuh ikhlas siapa? Eh, orangnya. Masjid butuh duit, orangnya butuh ikhlas. Nah itu jadi. Nah enggak dibalik. Masjidnya dikasih ikhlas, orangnya kasih duit. Nah, enggak jadi. Makanya sudah menjadi lagu kebangsaan Majelis Ta'lim dan Masjid serta Yayasan Islam dan Pondok ia dana dana karena kekurangan oke okay. <clears throat> hadirin sekalian saya akan sampaikan makna fitnah sekilas habis itu kita akan sebutkan macam-macam fitnah fitnah memiliki arti kadang-kadang al-ibtila wal imtihan ujian dan cobaan. Tadi sudah kita sindif. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif lam mim Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun Apakah manusia menyangka setelah dia bilang iman gak diuji? Gak mungkin. Iya. Konsekuensi iman antum meninggalkan maksiat. Setelah meninggalkan maksiat gak diuji, bohong. Konsekuensi iman adalah hijrah dan setelah antum hijrah gak diuji, bohong. Enggak. Enggak mungkin ya masing-masing itu ada konsekuensi resikonya oh, renang aja ada resiko kok resikonya renang apa tenggelam resikonya naik mobil kalau antum nggak mau ketabrak ya jangan naik mobil tidur di rumah tapi kalau antum kena gempa duluan mati dan nggak mungkin ke balai-balai Wah mas aku gara-gara naik mobil tenggelam Lucu nggak mungkin resikonya renang Dikasihkan naik mobil Itu ya. Nomor dua Makna fitnah As-saddu anisabil Terhalang dari jalan kebenaran Jadi ketika orang itu Tidak menemukan jalan kebenaran atau dia menghalangi jalan kebenaran itu sumber fitnah. Ya, makanya hadirin sekalian subhanallah nikmat di atas kenikmatan orang itu diberikan jalan hidayah. Ya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Makanya hadirin sekalian ketika orang masuk surga pertama kali yang disyukuri itu bukan nikmat bidadari bukan nikmat istana yang megah apa wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ya betul Pak demi Allah kalau bukan karena taufik dari Allah kita enggak akan bisa ngaji di sini nikmat banyak orang kok yang memusuhi kajian ini iya enggak kok enggak berani ngomong tuh banyak orang yang bisa buka-buka WA sampai ratusan lembar tapi tidak bisa membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an. Taufik. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, fitnah bisa maknanya azab إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فتنة juga bisa maknanya syirik seperti di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 193 Fitnah juga artinya terjatuh ke dalam kemunafikan dan kemaksiatan. Makanya orang itu kalau terjatuh ke dalam kemunafikan dan kemaksiatan, maka orang tersebut terjatuh ke dalam fitnah. Fitnah maknanya at-tashkik talbis menimpakan keraguan-keraguan dan talbis. Talbis itu apa? Kekaburan Makanya disebut dengan du'atun ilal fitnah. Dai fitnah adalah dai yang ceramahnya, ajakannya membuahkan keraguan-raguan dan kekaburan, bukan kemantapan agama. Terus kemudian subhat fil haqqi wal batil, samar antara hak dengan batil. Ini pun jenis dari jenis fitnah seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 73 dan fitnah juga maknanya al-idlal wal ighwa yaitu menggelincirkan menyesatkan seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27 di mana iblis dikatakan oleh Allah ya bani adam la yaftinannakumus syaitan maknanya Jangan sekali-kali setan itu menggelincirkan kamu wahai Adam. <coughs> Terus kemudian fitnah <coughs> maknanya juga al-kufru ba'dal islam kekafiran setelah keislaman makanya orang murtad itu dikatakan orang terfitnah dan pembunuhan dan penawanan ini juga termasuk fitnah perpecahan umat juga termasuk fitnah ya dan orang gila juga termasuk terfitnah oke hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah sekarang kita akan memasuki hadisul fitnah Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim innahu lam yakun nabiyyun qabli Sesungguhnya tidak ada satupun umat eh, dari tidak ada satupun nabi sebelumku illa kana haqqan alai kecuali hak atasnya ayyadulla ummatahu ala khair untuk menunjukkan umatnya di atas kebaikan ya'lam ma ya'lamuhu lahum yang dia ketahui dari sini hadirin sekalian Rasulullah menunjukkan umatnya kepada kebaikan itu ada dasar ilmu yaitu wahyu. Makanya Allah sifati wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu hadirin sekalian Rasulullah itu tidak mungkin menyampaikan apapun atas dasar nafsunya, kemauannya. Malah Allah mengancam Coba bayangkan Pak, Rasulullah aja diancam kalau mengada-ada di dalam syariat. Berbicara tanpa dasar perintah, berbicara tanpa dasar wahyu. Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'da al-aqawil la akhadna min min min la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-wadin." wa ma minkum min min ahadin anhu hajizin kata Allah wahai Muhammad seandainya kamu mengada-ada atas namaku kamu akan saya ambil dengan tangan kananku kemudian saya potong-potong urat nadimu dan tidak ada satupun di antara umatmu yang bisa menyelamatkan Rasulullah SAW aja diancam seperti itu apalagi selain Rasul ya dengan demikian di sana nggak mudah. Sekarang orang mengatakan ini halal haram, ini yang benar, ini tidak benar. Ini tauhid, ini syirik, ini kufur, ini iman, ini sunnah, ini bid'ah tanpa dasar ilmu. Makanya agama itu ilmu. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan dalil ialah sambil saya minum, saya lempar ke antum. Dalil itu apa? Lu antum sering ngomong loh Dalil, dalil. Apa? Hah? Hujah, dalil. Ada lagi? Hmm. Dasar. Terus itu terjemahan semua. Definisi itu menjelaskan. Dalil ialah maqam alaihi al-ilm. Segala sesuatu yang tegak di atas ilmu. Itu dalil dan imma ilmu itu ilmu nakli dari akal atau ilmu akli dari eh, nakli dari wahyu atau akli dari akal kita itu dalil makanya kalau kita bicara sekarang ini segala sesuatu dasarnya ilmu itu pasti menjadi dalil sehingga diri sekalian kalau ada orang berbicara tentang hal-hal yang tidak didasarkan atas ilmu Apapun keadaannya Maka itu bukan dalil bahkan menjadi nafsu Maka Rasulullah SAW dikatakan وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ okay. وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ Dan Rasulullah memberikan peringatan terhadap keburukan yang dia diketahui Artinya kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah juga dasarnya ilmu Keburukan yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita jauhi juga dasarnya adalah ilmu Wa inna ummatakum hadihi Sublihat ikhwan Sesungguhnya umatmu ini Ja'ala afiyataha fi awaliha Yang Allah jadikan selamat dari fitnah cuma di awalnya saja wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha dan akan menimpa umat akhir ini bala'un ujian wa umurun tungkirunaha perkara-perkara yang kalian ingkari Masya Allah Pak kadang-kadang kita ini sudah hampir-hampir sampai kepada suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yeah la taqumu sa'ah la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makana tidaklah tegak hari kiamat sampai orang lewat kuburan seorang dia mengatakan aduhai seandainya aku dulu mati zaman orang ini Masya Allah saking dasarnya fitnah aduhai seandainya aku dulu mati zaman orang ini ya punya agama nggak akan betah, terasing. Subhanallah kita lewat sudah. Yang tahu haramnya musik pak, udah nggak bisa lewat mana aja. Ya, mau kondangan kemana? Kondangan yang nggak ada musiknya. Ya Allah. Betul wasayusibu bu balaun bukan hanya sekarang bala kalau antum mengerti makna bala, itu ujian berat. Wa umurun tungkirunaha taji'u fitanun wa yuraqiqu ba'daha ba'da datanglah fitnah yang menipiskan iman satu dengan yang lainnya. Jadi fitnah ujian itu makin lama, makin tebal, bukan makin tebal iman kita, makin tipis. Makanya yang sering saya katakan kita hidup di Indonesia ini Pak hati rohani kalau kita nggak sering asah dengan ilmu nggak kita sering asah dengan taklim maka kita itu seperti meletakkan roti bolu di tong sampah kira-kira selamat nggak iya. gampang masuk angin ya yeah. kita hidup ini Pak iman ini gampang masuk angin ya yeah sampai dikatakan oleh Rasulullah badiru bil a'mal bergegaslah kalian di dalam suatu amal soleh fitanan kaqita'il lailil mudlim fitnah seperti malam pekat yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira orang pagi mukmin sore kafir subhanallah pagi mukmin loh Pak Suruh kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia menjual keuntungan ini, menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Lagi-lagi urusannya apa? Dunia. Antum ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sama Abu Dawud dari Sauban Maula Rasulullah SAW. Yushiku an tada'alikumul umam. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat ini akan meroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Lalu mereka sahabat bertanya, Wa min killatin yaumaidin nahnu ya Rasulullah. Apakah ketiga itu jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? bal antum idin kathir bahkan kalian ketika itu jumlahnya banyak banyak walakinnakum ghusaun ka ghusaisil namun kalian jumlah banyak seperti sampah banjir seperti buah laut ini uh, busa ya buih ya buah apa ya mas antum pernah nggak melihat sampah banjir pemulung aja nggak minat iya Pemulung mana yang minat melihat sampah banjir, sandal sudah jebot, jepit, kejepit katok dalam sama rumput. Ya. Itu di akarnya pohon. Ditarik sandalnya sobek katoknya. Ditarik katoknya sandalnya copot. Udah. nggak ada yang minat. Gusaun ka gusa seperti buih-buih banjir, seperti sampah banjir. Terus wala yakdhifannallahu ta'ala wala yanzi'annallahu ta'ala min suduri aduwikumul mahaba. Allah akan tarik dari musuh-musuh kalian perasaan takut kepada kalian. Wala yakdhifannallahu ta'ala fi qulubikumul wahna dan Allah akan memasukkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Tuh lihat apa ketika Rasulullah ditanya wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta dunia benci mati sampai mereka harus mengorbankan agama coba bayangkan hadirin sekalian ada seorang muslim kerjanya mendapatkan upah berapa disuruh meninggalkan Jumat iya kok mendingan nggak sholat Jumat daripada nggak makan mendingan sekarang ini gak jilbaban daripada nggak makan mendingan sekarang ini kehilangan iman daripada kehilangan harta, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dan manusia selalu hitung-hitungan terus sama Allah. Hmm. Tapi kalau sama syahwat nggak pernah hitung-hitungan loh. Oh berapa aja keluar kok. Tapi kalau sama Allah hitung-hitungan terus. Ya. Kenapa hadirin sekalian? Untuk pemenuhan fitnah, untuk pemenuhan syahwat kita tidak pernah hitung-hitung. نسأل الله العافية watajiul fitnah fayakulul mu'min datanglah fitnah lalu orang itu mengatakan hadhihi mahlakati ini kayaknya yang menghancurkan saya thumma tankashif kemudian hilang watajiul fitnah fayakulu hadhihi hadi sampai akhirnya orang tiap hari cuma hitung-hitungan fitnah dan kecelakaan fitnah dan kehancurannya Mana fitnah yang sekarang ini menghancurkan saya? Mana fitnah yang sekarang ini menggelincirkan saya? Itu tiap hari yang sekarang dia hadapi. Dan betul Pak, orang kadang-kadang selamat dari fitnah korupsi, ternyata tidak selamat dari fitnah wanita. Orang bisa fitnah wanita selamat, fitnah korupsi selamat, tapi tidak selamat dari fitnah kufur, fitnah syirik, fitnah bid'ah. Fitnah Masya Allah Lepas dari ini datang lain Lepas dari ini datang yang lainnya. Nah, solusinya Masya Allah. Faman ahabba ayuzah zahani nar kata Rasulullah barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka wayat hulan jannah dan masuk surga kan intinya itu Pak biarpun fitnah menggelombang biarpun sekarang ini terpaan fitnah dasar yang penting masuk surga itu iya, udah itu itu konsentrasinya orang mukmin Inilah yang akhirnya meng meng mengakhiri khusnul khatimah kita. Pak, seorang mukmin di dalam hidup ini akhirnya apa sih Pak? Coba lihat. Katanya nikmat, punya mobil, punya rumah kebesar. Setelah punya rumah besar juga hilang nikmatnya. Katanya nikmat, punya mobil mewah. Ternyata nikmat yang lihat mobil orang. Setelah naik sendiri nggak pernah ngelihat mobil mewah. Ya gimana bisa ngelihat? Ada orang yang naik mobil ngelihat mobilnya. Ya lucu. Makanya katanya Ibnu Hazm untuk urusan enak orang lain yang paling tahu untuk urusan musibah diri sendiri yang paling paham. Ya, sekarang orang mau beli mobil mewah yang cerita ngalor ngidul sampai bertahun-tahun siapa? Tetangganya. Oh pak, masya Allah saya itu loh pak. Punya tetangga pak Beli mobil pak, kursinya turun sendiri pak. Itu kalau jalan pak, nggak ada suaranya pak. Makanya ada dialog sopir sama majikan. Pulang, kata sopir sambil nyetir, pak. Bapak ini kayaknya nikmat banget Pak jadi orang Pak saya itu ngiri Gak ada apa mas gimana Pak rumah Bapak gede Istrinya cantik kedudukannya tinggi, oh terkenal di mana-mana, mobil mewah, build up semua, dihitung satu-satu. Akhirnya si majikan balas tanya, Mas, kamu tiap hari tidur jam berapa? Ya, bapak pulang nyungsep pak. <laughs> ya, kira-kira jam 9, 10 pak udah. Nah, nggak inget lagi, tahu nggak mas saya itu tidur tiap hari jam 12 kamu Sampai di rumah, saya sampai di rumah kamu tidur, saya masih ngelanjutin banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan. Oh gitu ya Pak? Iya, enakan mana Mas? Saya sama kamu. Ya saya Pak. <laughs> Satu udah, enakan sopir. Gitu kan gitu. Terus rumah saya yang besar, istri saya kerja. Istrinya dia kerja juga. Di Jakarta itu apa lagi? Kerja, keluar jam 5, pulang jam 8. Itu Eh kapan tinggal di rumahnya? Tidur pun nggak ngerasain rumahnya. <laughs> itu kan itu. Ada orang yang tidur ingat rumah. oh, masya Allah pak, jangankan rumah, kasur kita yang kita tempatin udah gak inget lagi. Makanya betul. <coughs> Kata Rasulullah, rakaat dunia, rakaat dunia khairun min eh, eh, rakaat al-fajr khairun min dunia dunya Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nanti di akhirat, Pak. Jangankan nanti di akhirat. Antum tidur aja sudah dunia ini gak ada sama sekali. Gak ada. Apa sih saya? Gak ada. Ya, yang antum punya utang miliaran, stres hilang. <laughs> hilang. Ya, makanya tidur itu manfaatnya. Waj'alna naumakum subata. Jadi kalau sudah nanti kita di akhirat betul semua yang ada ini tidak ada nilainya tuar ke fajar kalau seandainya kita punya di hadapan Allah khairun minat dunya wa man <coughs> dihitung satu-satu ternyata enakan sopir daripada majikannya mobil bill up kredit belum selesai itu rumah besar yang bayar listrik siapa Eh, sopirnya gratis, istrinya sopir kerja juga di rumah. Bayangkan sering tinggal istri sopir di rumah daripada majikannya. Dari sini adalah sekalian waman ahabba ayuzah ayuzah zahanina. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka wa yadkhulal jannah dan masuk surga fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir hendaknya datang kematiannya dia sedang dalam keadaan beriman kepada Allah dan dari akhir yang penting mati dalam keadaan muslim fala tamutunna illa wa antum muslimun itu wal ya'ti nas ini solusi hubungan kita dengan Allah Bagaimana kita sekarang ini ingin masuk surga jauh dari neraka menghadapi fitnah yang dasar hubungan kita dengan Allah. Bangun keimanan antum dengan baik. Udah. Jangan nengok kanan kiri. Kalau sekarang antum sudah beriman, jangan sekarang antum galau. Kalau antum sudah sekarang ini beriman, jangan antum kunda gelisah kalau antum sudah dekat dengan Allah. Solusi pertama. Yang kedua, sama manusia. Faliyati ilan hendaklah kalian mendatangi manusia alladzi yuhibbu aw yu'ta ilaihi artinya perlakukanlah orang itu sebagaimana kamu senang diperlakukan. Udah. Di zaman penuh fitnah ini jangan sok usil loh. Jangan sok sekarang ngerjain orang. Perlakukan orang itu sebagaimana dia senang diperlakukan. Udah. Udah selesai. Perlakukan tetangga antum, perlakukan anak istri antum, perlakukan orang di kanan kiri antum termasuk tetangga antum sebagaimana antum senang diperlakukan. Yang ketiga sama pemimpin karena sumber fitnah ujian itu bisa datang dari Allah, bisa datang dari diri antum, bisa saya datang dari pemerintah. Nah, nih Waman baya'a imaman Makanya Rasulullah kenapa setelah menjelaskan tentang masalah hadis fitnah Menyitir tentang masalah iman Kemudian memperlakukan orang dengan perlakuan yang baik Yang ketiga Waman baya'a imaman Siapa yang sudah membayar imam Dan memberikan tangannya wa samrata qalbi dan buah hatinya fal yuti taati sebat semampu antum Artinya di zaman penuh fitnah ini jangan suka ngelawan pemerintah. Di zaman penuh fitnah ini jangan suka membuat akitasi, provokasi, apalagi memberontak. Kenapa Pak? Dengerin zaman Rasul aja. Pernah Rasulullah mengatakan kepada Abu Zar, Wahai Abu Zar, nanti akan datang suatu zaman muncul pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara, apa yang kamu lakukan wahai Abu Zar? Kata Abu Zar, saya akan angkat senjata, saya perangi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Abu Zar. Isbir hatta talqauni fil haud, sabarlah sampai kamu ketemu aku di telaga. Oh, Masya Allah Pak, zaman Abu Zar loh. Zaman Abu Dar itu kan masih zaman khairun nas masih zaman di mana pemimpin-pemimpin tidak banyak yang tamak rakus dan mendapatkan kekuasaan dengan pengorbanan besar. Loh sekarang Pak, rata-rata kan maju tak gentar membela yang bayar. Mana ada orang mendapatkan jabatan tanpa harta? Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sa'lab al-Khushani yang menanyakan tentang ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum kata Allah ya urusi diri kalian sendiri tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk Rasulullah mengarahkan kepada Abu Dhar balik tamini Abu Sa'lab al-Khushani balik tamiru bil ma'ruf bahkan kamu harus terus amar ma'ruf wa 'anil munkar dan melarang kemungkaran hatta idza raaitum shohan mudha'a sampai kamu melihat bakhil ditaati syuh syuh itu bukan bakhil Pak ada yang panas-panas ya adem semua kencing lagi Ya Ngomong apa gue tadi? Apa itu? Suh ya. Suh itu pelit dari bukan miliknya. Contoh, dititipin uang sumbangan ditilep. Nah, itu. Itu termasuk siapa saja yang nyunatin anggaran, takaran, timbangan yang bukan miliknya diambil itu masuk dalam syuh sampai nanti kamu melihat bakhil suh yang ditaati wahawan muttaba'an hawa nafsu diikuti wa dunyan mu'sarata dunia diutamakan wa ijabi dhi ra'yin bi ra'yi dan orang kagum dengan pendapatnya sendiri dan akhirnya Pak orang itu kalau kikir ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan. Orang itu lebih menonjolkan otaknya sendiri, logikanya sendiri dengan menafikan wahyu. Menurut sayanya itu menonjol. Kenapa? Karena kalau menurut wahyu, satu dua tiga nggak akan ke jalan. Satu dua tiga nggak akan ter tercapai. Untuk tercapai apa? Ya, hawa nafsu di ya tadi kikir ditaati hawa nafsu diikuti dunia diutamakan ya harus pakai otak logika dia Subhanallah ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah oleh karena itu fal yuti'hu in istata'a sebatas kemampuannya fa in jaa kalau ada orang yang datang yunazi'uhu ingin mengkudeta ingin memberontak, ingin merebut kekuasaan tersebut fadrib unqal akhar penggallah leher orang tersebut artinya kita tidak boleh mentolerir kita tidak boleh membiarkannya bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memeranginya kalau dia tidak tidak mau berhenti di dalam firman Allah surat Al-Hujurat kan ya hadirin sekalian dari sinilah menunjukkan bahwa Fitnah itu solusinya tiga. Karena fitnah itu ada yang datang dari Allah sebagai bentuk ujian buat kita. Yang hanya bisa menangkal apa iman kepada Allah dan hari akhir. Dan fitnah itu ada yang datang dari kanan kiri kita. Perlakukan orang itu sebaik-baik mungkin. Sebagaimana antum senang, suka diperlakukan. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang mencoba-coba ingin menggulingkan pemerintah. Jangan sekali-kali antum dukung, bahkan antum harus balik mendukung pemerintah untuk memerangi mereka. Ini saran Rasulullah di dalam hadis Muslim dengan kalimat terang, fadrib unukol akhar, pukul apa? Penggallah leher orang tersebut. Makanya Pak, ketika kita habis sholat tasyahud mau salam doanya Pak, Allahumma ini A'udhu bika min adabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Ya ini termasuk. Wal mamat nanti kita mendapatkan siksaan pertanyaan-pertanyaan bahkan nanti Pak kita mendapatkan godaan-godaan syaitan ketika meninggal dunia itu. Makanya sampai Rasulullah SAW berdoa Allahumma inni a'udzubika min an yadakhabbata syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu Setan menggelincirkan saya ketika mendingan dunia. Jadi orang itu ketika nyawanya sudah dilepas cabut, itu proses menuju ke alam kubur itu ada godaan. Itu. Makanya Rasulullah SAW berlindung. Hadir sekalian sampai Rasulullah juga ya mengkhawatirkan perpecahan umat yang dahsyat ini sampai dia berdoa akhirnya doanya ditolak Allah makanya Rasulullah berdoa tiga dikabulkan dua yang dua apa yang dua apa Pak iya apa beliau meminta hendaknya umat ini tidak dihancurkan dengan paceklik yang menghabisi mereka semua amin dan Rasulullah SAW meminta kepada Allah hendaknya umat ini tidak dihancur lumatkan oleh penjajah dari luar mereka yang menghabis mereka amin dan Rasulullah minta supaya umat ini tidak satu dengan yang bunuh membunuh Allah menolaknya ya makanya ya dan subhanallah kalau kita mengamati perpecahan di Yahudi kan dikatakan oleh Rasulullah berapa 71 sekte ya dan kalau antum pelajari itu ternyata diawali dengan munculnya bid'ah makanya di kalangan Yahudi Nasrani itu juga ada stressing memerangi bid'ah itu cukup dahsyat jadi salah kalau ada orang mengatakan yang bahas bid'ah itu cuma Islam dong. Loh, antum lihat bagaimana eh, apa gereja Vatikan Ortodok memerangi eh, Mar, apa, apa yang Protestan Martin Luther itu dinyatakan dia itu adalah kembongnya ahli bid'ah oleh Katolik itu dan dia mengatakan Katolik Roma mengatakan sumber semua bid'ah agama Kristen adalah filsafat itu dan saya mendapatkan keterangan ini dari buku karangan Fernando Baez di dalam kitabnya Pembakaran Buku. Jadi eh, diawali dari itu pecah. Contoh aja eh, munculnya Trinitas yang sebelumnya tidak ada. Buktinya Najasyi ketika Rasulullah SAW hijrah ke sana masih juga mengakui Allah itu satu esak Nabi Isa adalah Nabi Nah, setelah muncul sekte Yakubia ya, maka akhirnya apa? Terjadilah trinitas. Makanya Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Pecah. Dan ternyata umat ini lebih banyak, 73. Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73 dan ini bukan hitungan eh, yang dimaksudkan, maksudnya jumlahnya banyak seperti ini loh Pak, antum kan kadang-kadang dengar orang ngomong demi Allah tujuh turunan saya nggak bakal ngomong sama kamu. Apakah kalau turun turunan yang kedelapan terus ngomong? Ya enggak, maksudnya di sini hitungannya jumlah sangat banyak sekali. Ini, udah ada? Belum, masya Allah. Adanya lama juga ya. Nah, sekarang hadirin sekalian khotorul fitnah. Rasulullah mengatakan tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fitnah itu disuguhkan ke dalam hati manusia seperti anyaman tikar. Antum tahu nggak tikar dianyam? Ternyata Rasulullah SAW pernah mendapatkan tikar ini. Berarti dulu ada yang mengekspor tikar Jawa ke Arab. Nanti kalau uh, Ana akan bedah buku nanti judulnya ulasan uh, Primbon Sunan Bunang. Mudah-mudahan nanti kita bedah di Surabaya, ya. Ini buku asli tulisan Sunan Bonang ya. Saya temukan di Belanda, di Leiden dan se sekarang sedang lagi saya rilis. Ini lagi membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun belum selesai karena menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Kawi ini cukup susah ya bagaimana Islam itu sudah nyampe Arab itu sebelum Rasulullah diutus bahkan utusan Nabi Sulaiman dua pernah ke daerah Barus untuk nyari kapur untuk kepentingan pengharum istana Fir'aun juga untuk kepentingan mumi udah datang nah ini nanti di situ jadi nyampe Rasulullah kenapa mengumpamakan ya lihat ya Pak mengumpamakan pengaruh fitnah yang pekat ke dalam hati itu seperti anyaman tikar. Eh, berarti Rasulullah dulu melihat tikar ini. Yang itu loh Pak. Kalau sudah rapat, kira-kira ngelepasnya gimana ini? Masya Allah. Jadi fitnah itu eh, saking dahsyatnya, saking rapatnya menjerat hati manusia seperti anyaman tikar. Untuk lihat yang pandan itu kan Pak ya kemana itu terus kemudian kanan kirinya ditambah lagi masalah. Allah ya Wa ayu qalbin hati mana saja yang nanggapi fitnah nukita fi sauda maka akan tertinggal uh, ini noda hitam wa ayu qalbin angkaraha nukita fi baito dan hati mana saja mengingkari maka akan meninggalkan noda putih hatta tasiru ala qalbain sampai hati itu terbagi menjadi dua ala abiyat misru safa fala tadurruhu fitnatun masyaallah satu hati yang putih bersih tidak akan dibahayakan oleh fitnah makanya sedahsyat-dahsyatnya fitnah masih ada tersisa hati-hati yang tetap baik tetap bersih itulah hati-hati yang mereka katakan oleh Rasulullah la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik akan terus ada akan senantiasa eksis sekelompok um, ini kaum dari umatku ini tidak akan dibahayakan oleh tekanan teror mereka konsisten di atas kebenaran sampai datang perkara Allah. Ya ini hati yang putih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Selagi bumi dan langit ini masih ada. Wal akhar aswada murbadan. Yang lainnya adalah hitam kelam kal kuzi seperti gelas yang kotor telungkup. Bismillah sudah kotor telungkup kira-kira bisa nggak diisi air nggak bisa makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah la ya'rifu ma'rufan sudah tidak mengenal kebaikan wala yungkiru mungkaron dan juga tidak mengingkari kemungkaran cuek mau ada kebaikan disiarkan mau ada kemungkaran ditakut-takutin nggak akan bakal takut illa ma bamin min hawa kecuali dari hawa, dorongan hawa nafsu dan Pak Rasulullah mengajarkan doa apa kepada kita Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina Ternyata yang bisa mengendalikan orang dari pelanggaran itu adalah rasa takut. Makanya betul katanya Pak Profesor Dr. Said Salim tuh ahli hukum dan juga pengamat militer. Negara-negara maju itu karena ada yang ditakutin ya Singapura takut sama Malaysia Korea Selatan takut sama Korea Utara maju Indonesia nggak ada yang ditakutin Allah aja nggak takut no, betul Masya Allah ini nggak ada yang takutin makanya gini doa blek Masya Allah Masya Allah nah sekarang diri sekalian uh, kita sholat dulu sudah adzan dengar kayaknya kita habis ini kita akan jelaskan macam-macam fitnah ya macam-macam fitnah Bismillah. demikian subhanakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Hadirin sekalian, fitnah akhir zaman sangat beraneka, beraneka ragam serta mengerikan. Di antaranya yang paling menonjol fitnah akhir zaman فتن البدع والخرافات والشركيات بين المسلمين fitnah merajalelanya bid'ah, khurafat dan syirik yang disebut dengan bahasa Kiai Ahmad Dahlan TBC. Ya. Dan masalahnya sudah banyak pembelanya. Sudah memiliki situs internet merikan bahkan yang melawan itu sudah dianggap aneh mengakar urat beranak bina Lih coba bayangkan antum nggak pernah merasa ngeri pak masjid sepi kuburan rame ya dan itu tanda di mana umat itu akidahnya terpuruk. Tandanya jaya itu kalau masjid ramai, kuburan sepi. Nah kalau kebalikannya repot. Sampai ada yang membuat pikir khusus di pinggir kuburan. Ya Rabbana, Ya Kudus, Sahib lana bil Kudus, warna merah halus-halus paling dikit lima kardus muncul Ya Rabbana Ya Kudus Sahilana Bil Warna merah halus-halus Paling dikit lima kardus nah, Itu sama dengan Ya Rabbi Bil Mustafa yang kedua, umat ini sekarang dikuasai oleh musuh. Ya, dari barat dan timur. Utara selatan sepakat untuk menghancurkan Islam. Lihat aja kasus Rohingya. Tidak ada satu negara kafir pun yang melakukan pembelaan nyata. Hatta PBB. Ketika satu Yahudi disengat kala jengging rame seluruh dunia. Masya Allah. Karena memang umat ini di, diumpamakan oleh Rasulullah seperti apa? Makanan. Ya, buat royoan sebenarnya. Ini yang ditunggu mau. Mau pulang baru keluar. Terus kemudian fitnah terhinanya umat ini. Dan sumber kehinaan kata Rasulullah, ida tabayatum bil ina." Jika kalian jual beli dengan ina, ina itu antum sudah pernah dapat penjelasan, ya. Enggak usah saya jelasin. Udah atau belum? Belum. Ini. Saya mungkin uh, sudah dikenal orang di kanan kiri rentenir. Saya aja yang kasih contoh ya. Nanti kalau antum tersinggung. Supaya saya tidak nampak terlihat rentenir, saya coba rekayasa riba itu dengan model jual beli. Saya jual HP ah, ini harga kredit bayar 2 tahun 50 juta umpamanya. Ya. Setelah itu tidak selang lama orang ini antum jual ke saya cash 50 juta. Paham nggak? Berarti di sini apa? Dia mendapatkan uang dari saya cash 50 juta, tapi mengembalikan dua tahun lagi berapa? 100 juta. Ini namanya bai'ul inah. Baik jual beli rekayasa. Satu barang hanya diputar aja. Saya jual kredit 2 tahun 100 juta, kemudian dijual lagi ke saya cash 50 juta. Idza tabayatum bil inah wa akhadtum bi adnabil baqar zar'i wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sibuk dengan perdagangan inah tadi dan beternak sapi, cocok tanah meninggalkan jihad, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian dan tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama Allah. Dan kembali kepada agama Allah tidak lain Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Makanya ketika kita mendapatkan berbagai macam kesesatan dan penyesatan kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim siapa mereka yang telah mendapatkan nikmat dari Allah tidak lain mereka yang dimaksudkan di dalam firman Allah surat An-Nisa faulaika ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin Inilah manusia yang sudah diberikan jaminan nikmat surga. Kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah. Kalau memang begitu, kembali kepada agama yang diajarkan Rasulullah. Makanya Pak, sekarang ini agama-agama lain sudah mulai kembali ke sunnah masing-masing. Itu. Sekarang Hindu juga mengajak kembali ke sunnahnya. Maksudnya agama aslinya Kristen ke agama aslinya Buddha eh, Islam kok dilarang sekarang ini sudah mulai dipermasalahkan bakar mayit dengan kremasi itu bid'ah yang sunnah dengan ben bakar asli itu menurut mereka gitu. ya padahal sama-sama sesat tapi itu mereka kembali itu. Bahkan di Katolik Kristen juga sama. Kemudian ada sekalian fitnah tahrib selanjutnya jenis-jenis fitnah sekarang adalah fitnah tahrib fitnah yaitu westernisasi pembaratan liberalisme demokrasi dan yang lainnya ini masya Allah udah nggak kita bisa bahas lagi jadi orang sekarang sudah mengekor ke barat. Umat Islam tidak punya kecuali hanya sekedar eh, umat Islam itu hanya selontongan ya. Isi dalamnya itu sudah barat semuanya. Pakainya barat, keyakinannya barat, akidahnya barat, sistem ekonominya barat, politiknya barat, semua barat. Apa yang nggak barat sekarang? Yang tidak barat apa? Perindustriannya sistem barat sudah nggak mengenal sholat, nggak mengenal moral, nggak mengenal agama, kapitalis, udah hancur umat yang betul-betul hilang jati dirinya. Kemudian fitnah fitnatul ikhtilaf wa tanakhurul iktital fitnah perbedaan, perpecahan dan perperangan antar umat Islam. Anak tanya sama antum, kalau antum dengar Arab isinya apa? Perang. Dari nah, sejak antum kecil, kalau ngelihat siaran televisi isinya apa Pak? Kalau Timur Tengah, perang. Dan ini memang target. Kalau seandainya orang-orang negara Arab itu membangun satu bangunan yang besar pun di berita nggak ditonjolkan karena memang di sana ada grand Wa makaru makron kubaro untuk menghancurkan Arab dengan apa? Diciptakan perpecahan terus yang sistem belah bambu. Antum pernah nggak ngelihat orang belah bambu? Yang atas diangkat, yang satunya diinjek. Dimanapun. Di Indonesia juga, yang satunya diinjek, yang satunya diangkat-angkat, yang sedang diinjek-injek siapa? Wahabi, Wahabi, diinjek-injek, yang diangkat si Syiah, Syiah, gitu. Itu yang terjadi. Coba bayangin, Pak Ormas Islam nggak pernah berbeda pendapat di dalam menentukan 17 Agustus. Tapi nggak pernah sepakat menentukan awal akhir Ramadan. Coba. Antum pernah Muhammadiyah NU berbeda dalam menetapkan 17 Agustus? Dan kadang-kadang alasannya enak, Mas, perbedaan itu indah. Indah apaan loh? Yang satunya udah makan es campur, yang satunya masih itikap Indah, indah mananya? Antum asal ngomong aja. Indah gimana, Pak? Satu RT hari rayanya tiga. Sholat idul fitrinya tiga. Indah mananya? Indah buat untuk orang yang mengacak-acak Islam. Jadi, akhirnya Masya Allah usaha yang paling berat untuk menyatukan umat dan disatukan bukan di atas cuman yel-yel di atas dasar iman makanya Allah ketika menjelaskan ukhuwah apa innamal mu'minuna ikhwatun iman gak iman yang penting ngumpul apa ngumpul gak ngumpul yang penting iman lo kayaknya bingung sampai mangan gak mangan yang penting ngumpul apa ngumpul gak ngumpul sementing penting mangan maka Iman gak iman sih penting ngumpul. Salah. Ngumpul gak ngumpul yang penting iman dulu. Innamal mu'minun ikhwatun baru. <clears throat> nah, sekarang yang ditonjolkan innamal ikhwatu mu'minun. Gitu. Nyatu dulu lah Mas, rangkulan, pelukan. Beda pendapat, beda pemahaman, itu nomor sekian. Udah tanggalkan. Loh, <clears throat> ditanggalkan semua selapangan netral. Netral di dalam agama posisi apa? Mas, Gak hak, gak batil, gak ada. Di Islam itu anda ada kufur, iman, syirik, tauhid, sunnah, bid'ah, taat, maksiat, dan gak bisa campur-campur. Anak tanya sama antum, pernah antum lihat orang sambil judi berdikir? Subhanallah. Eh, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Masyaallah. Dapat kartu as alhamdulillah. Loh, ini maksiat loh Mas, apalagi tauhid syirik iman kubur makanya Ibnu Taimiyah di dalam maaf Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid tanda kebahagiaan seseorang mampu mengetahui bedanya tiga tauhid syirik ini sunnah bid'ah taat maksiat kalau tahu itu puncak kebahagiaan seseorang betul nah sekarang ini dibikin garisnya itu samar dengan kalimat netral saya nggak mihas ya besok surga cuma ada surga neraka di tengah nggak ada mengkuburan aja cuman dua-dua cuman mengkuburan muslim sama kuburan kafir antum netral di tengah pematang itu dikubur di jalan anda ya hancur Islam Islam ya Allah terus kemudian fitnah cungkir baliknya kebenaran yang benar dikatakan salah yang salah ditampakkan benar subhanallah terutama lewat medsos pak sosmed makanya ana tegaskan jangan sekali-kali mencari ilmu lewat madrasah youtube ya, madrasah wa ya, madrasah twitter ya, wal instagram ya. <laughs> Mas, Ana tanya sama antum, mencari nafkah. Kantornya yang datang gak antum? Antum antum yang datang ke kantor. Datang ke kantor, nyari ke pasar, nyari ke ladang, mencari dan beda Pak duduk di majelis. Pertama ilmunya runut. Keduanya kita bisa komunikasi. Berkahnya ada. Masama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffat bimul malaika. Di Twitter ada? Enggak ada. Ini hadis ini. Tidaklah ada satu kaum yang ngumpul di rumah Allah mengaji dan mengkaji Al-Quran. Berarti bacaannya dan isinya. Melainkan turun ketenangan. Dikelilingin rahmat, diliputin, diliputin rahmat, dikelilingi malaikat. Dan kita kita, masya Allah, tenang. Karena apa? Karena antum disajikan ilmu yang sangat runut, kemudian ilmu itu sangat-sangat apa bertahap dan argumentatif. Ya. Kalau YouTube, ya Allah, baru aja dapat lempeng, datang lagi, dung, bikin mangkel. Saya <laughs> bikin kesel. Aduh. Iya, udah gitu penggalan 5 menit. Aduh, ini nih nyela gue. Yang dukung seneng, yang diserang senep. Itu. Itu hasil madrasah YouTube ya. ya. Udah, dengan demikian antum boleh kalau memang itu manfaat buat tambahan, tapi kalau jadi utama sumber ilmu, antum rusak, hancur. Apa yang tidak ada di YouTube, semua diupload, ya semua. Dan diadu-adu kayak jangkrik. Iya, Ustadz tiga diadu, dipotong-potong, <laughs> kayak jangkrik. <laughs> Subhanallah. Padahal ngadu jangkrik aja haram apalagi ustaz. Yang dibahas Pak, Masya Allah. Ya Allah, nggak ngakar. Kalau kita berpolemik dalam masalah la ilaha illallah akidah, rada lumayan kita kehilangan kuota. Yang dibahas cuma tai kucing. Ya Allah. Kencing, kucing. <laughs> Coba kalau kencing <laughs> kaca, apa? Ya, nggak signifikan. Apa iya Pak? Masalah itu menjadi kita sampai follower ratusan ribu muncul, sampai kuota kita kita habiskan. Sementara yang paling utama pertama dalam Islam apa? La ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, antum bakal sukses. Itu tapi kenyataan begitu. Assalamualaikum ya. Kadang terus akhirnya antar teman tengkar. Ayolah, iya ayolah iya gitu eh kalau sama-sama bodoh ya apa? Diskusinya dalilut, kalah dalil gelut. Itu. Eh dalilut, kalah dalil apa? Gelut. Eh, mau apa mas? Eh tak cuotas loh kamu. Agaknya itu. eh terus kemudian kalau seandainya ilmiah, ilmiahnya orang kaki lima pak, dikit-dikit kagak ada zaman Rasul bid'ah Kagak ada zaman Rasul bid'ah. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul. Bid'ah dong muka lo. Oh, gitu. Kan subhanallah argumentasi apa Bikin kesel. Ya Allah. Palingan gue diem aja deh. Muka gue di aja. Parah. Itu. kadang-kadang ah ini ini, ini ini kajian Wahabi ini. Kok tahu antum tuh mukadimahnya kullu bid'atin dolalah. <laughs> Belum ngaji itu, Pak. Baru mukadimah udah dituduh coba. Nah fitnah selanjutnya adalah fitnah syubhat syahwat ini dahsyat pak Subhat itu menggerogotin merusak pola pikir, syahwat merusak pola tingkah laku. Kalau itu ngumpul di dalam diri manusia hancur, Mas. Orang itu kalau pola pikirnya hancur, pola tingkah lakunya hancur kemana? Makanya dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, fa'adba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Hidupnya diikutin setan dan dia termasuk orang-orang yang hancur. Mas, saya tanya, orang jadi pengikut setan itu jelek apa baik? Loh ini diikutin setan. Loh, hebat kan? Ini iya kan? setan aja ikut dia fa'adba'ahu syaitanu bukan syaitan loh fa'adba'u syaitan setan mengikuti dia oh masya Allah syaitan aja ikut dia apalagi iblisnya tuh masya Allah fitnah kayaknya orang itu kalau dikacuin dengan subhat itu yang miring pola pikirnya aja kadang sholatnya bagus zakatnya dermawan tapi miring ininya <laughs> gitu. Mas, itu ngapain itu orang-orang jilbaban panjang-panjang itu? Itu emang nggak susah itu. Anda aja nyeletuk itu. Terus jenggot itu kan yang penting di hati, Mas. <laughs> Su. Oh yo ya ono to Mas, Mas jenggot hati, hati itu jenggoten Lah itu ada aja. Cuma penting kan hati jenggoten. Lah itu. Enggak oh, usah dipasang aneh-aneh itu. Hmm, Jadi ininya pola pikirnya aja. Sebetulnya sholatnya rajin ke masjid. Jamaahnya Masya Allah. Zakatnya dermawan. Infaknya. Dan lempeng masyarakatnya. Ke masyarakat. Tapi ininya subhat. Nah ada orang yang ininya lempeng. Pola tingkah lakunya yang miring. Itu syahwat. Makanya dua-duanya bisa diluruskan. Subhat wa tawasaw bil syahwat wa sobis bis itu obatnya. Selanjutnya di nusalian fitnah hmm, narkoba ini ya, masya Allah namanya juga nar. Ya. Pertama udah nar itu, udah orang udah harusnya ngerti itu nar itu sudah ngeri ya. Makanya tidak ada makhluk yang makan api itu kecuali manusia. Ya, iya ya enggak? Ria rokok. Iya. Dan saya pernah ditanya sama salah satu jemaah Pak Ustaz, gimana ya cara tips praktis dan cepat untuk menghentikan rokok? Oh gampang, nanti sedot apinya selesai. <laughs> ya kan? berhenti, Enggak oh, berhenti, aman melempuh. Allah kadang-kadang asap aja dibilang keluar masuk keluar masuk ngapain antum? ah sebaiknya dikeluarin dimasukin keluarin masukin kayak orang nggak waras aja <laughs> kalau mau sekalian ya praktis keluarin banyak kepala masukin kersek tali <laughs> Masya Allah kalau orang rokok itu 30 tahun itu kalau satu hari satu bungkus itu kan satu batang 9 cm kali 12 meter itu kali 30 tahun. Oh itu Masya Allah Pekalongan Surabaya itu. Dengannya <laughs> itu loh Pak. Semua orang itu kalau mau masukkan barang ke mulut itu pasti menjauh dari WC. Lah ini kok malah cari WC gitu. Enak katanya. Mas ngapain ini? Lagi mau ee. Eh, eh. rokok <laughs> Ngerokok teng langsung udah. Eh, tikap di situ Kak. Masya Allah. Oke, okay, sekarang hadirin sekalian sebab-sebab fitnah ya. Saya akan sampaikan secara cepat ya. Sebab fitnah itu oh, tadi macam-macam fitnah sudah ya. Ada eh, fitnah masih ada dikit nih, penting nih. Fitnatul mar'ah, masya Allah. Fitnah perempuan sekarang ini dahsyatnya. Ya, dari mulai gayanya, pakaiannya, sembrononya, campur ikhtilatnya, ya Allah. Ya coba bayangkan an, antum aja anak tantang Pakai katok pendek ke depan toko berani nggak? Risih. Ya perempuan nyampe bandara. itu minum pelo apa toh, Pak? Bahasa Insyaallah. Dan memang sengaja dari musuh. Coba antum lihat. Kenapa tidak ada lomba maswot yang ada miswot? pemenang Mas World 2017 Edi Waluyo. <laughs> Apa ini dipamerin? Oh, yang mantep Miss. Oh. Padahal dikelupas kehormatan kesuciannya hanya dikasih satu piala duniawi. Kalau dia setruk aja sudah nggak manfaat, tapi itulah kebanggaan dia. Perempuan, fitnah perempuan. Pakaiannya ininya, ya. Yeah. Terus kemudian ada salian fitnah siyaha was safar ila biladil kufur. Fitnah berupa pepergian ke negeri-negeri kafir ya. Bukan untuk penelitian dan tugas kenegaraan ya. Kalau tugas kenegaraan insya Allah. Terus fitnah Riyadhah dan kuratul Qadam. Masya Allah Pak. Kita terutama remaja dihancurkan dengan 5S yang satunya spot. Coba nih sebentar lagi 2018 pertandingan bola di mana? Jangan cuma jangan pura-pura nggak ngerti. Jangan munafik sampean. Di mana? Rusia. Kalau Rusia Pak dijamin adu penaltinya di Binal itu pas komat subuh. Qad qamatis sholat ya Allah. Hmm. Kira-kira sholat apa tibi? Ada orang yang seumur umur Pak nggak pernah bangun jam setengah tiga untuk tahajud, bisa untuk bolak. Nauzubillah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, "Inna Allah yubghidu kulla ja'dariyin jawad, sakhabin bil aswaq, jifanin bil lail wa himarin bin nahar, alimin bi amri dunya wa jailin bi amri akhirah." Allah itu benci orang yang dulu lagi kasar karena ilmunya rendah, akhirnya akhlaknya juga rendah. Sakhabin bil aswaq suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil lail Eh, bangkai pada waktu malam hari kerjanya kata orang Surabaya me mate, melek nyekek golek nelek mate eh, itu mate tidur melek bangun nyekek makan eh, eh eh eh itu nelek eh eh terus golek setelah itu pulang lagi mate Loh, Ulaika kal an'am bukankah itu hewan ternak Pak? Kata Rasulullah, ulaika kal an'ami bal hum adhar Wa himarin bin nahar keledai di siang hari. wo kalau urusan dunia namanya aja keledai siang, pagi, sore yang diusung kurma, kandung Enggak ada keledai dengar azan. wo keledai mahal tuh. Wa alimin bi amri dunia sangat alim dalam masalah urusan dunia Urusan masalah peluang bisnis hebat, bicarakan masalah ekonomi, masya Allah pakarnya dalam masalah membaca peluang-peluang ini uh, uh, industri bisnis hebat, tapi wajahilin bi amril akhir sangat jahil dalam masalah urusan akhirat. Sampai nanya pak, Sholat Jumat itu hari apa mas? Duh, coba <laughs> Ya apa dong pak Pak, sholat Jumat itu hari apa pak? Ya Senin, Mas. <laughs> ya sampai ya singgut bah ya. Iya. Lah kan aneh sampai <laughs> nggak ngerti. Ya se seperti ada orang Masya Allah Orang terpandang hebat ya, Kunjungan ke <clears throat> Tahfid Quran Nanya sama Jadi Udah hafal Qurannya semua Masya Allah udah bu ini udah hafal berapa juz? 25 bu, Alhamdulillah Ini berapa? 30 juz, kurang berapa juz lagi? ya Allah Mas, telung polo jus kurang piron. Ini kan anehnya mimiknya itu biasa loh pak. Ini ya, karena gak ngerti. Dia mau apa? Jahilin bi amril akhirah ya Allah. Ini kenyataan umat Islam. Coba bayangin pak perkara agama yang sepele aja sekarang nggak ngerti loh bang orang awam iya soal masalah hukum hijab kan kul ya, ya iwan nabi kul li aswajik jelas soal masalah sholat jamaah ke masjid jelas tapi diingkari semua dianggap aneh pakaian Arab padahal orang Arab banyak yang telanjang juga disuruh datang ke masjid ngeyel kadang pinter dikit pak sholat jamaah ke masjid kan fardu kifayah oh gitu pak Terus artinya apa Pak Partu kifayah? Yang penting ada sekelompok yang lain sholat, yang lainnya kukur. Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya kukur. Tapi kenapa Bapak yang kukur? kan aneh. Anehnya, siapa yang kukur Pak? Ya, saya. Makanya umat Islam sekarang membangun masjid itu kayak bikin keranda mayat Pak. Setelah selesai rebutan gak mau masuk. Lo kalau keranda mayat bagus. Antum duluan aja deh mas, yang masuk mas. Anantar mati, iya nggak apa-apa. Ini masjid. Harusnya yang paling duluan masuk adalah yang bangun. Yang sekarang membesarkan, bukan yang sekarang ini orang lain. Eh kadang-kadang masjid itu jamaah metal loh ya pak. Itu pun tambah orang yang nyari saudaranya nggak ketemu tidur di masjid itu melengkapi sholat subuh alhamdulillah pak ini lumayan ada tambahan yes silahkan pak seneng banget pak kalau bisa di sini tiga hari eh kadang muadzin yo komat yo imam juga yo marbot yo coba ya Allah ini status marbot itu jabatannya berlipat-lipat tapi gajinya nggak jelas itu spot lupa kita. Terus yang kedua song, yaitu nyanyi. Ya, sekarang masya Allah hampir di seluruh pojok kehidupan nggak ada. Yang ketiga sinema, bahkan dibikin film-film yang nampak menggiurkan, menarik umat-umat Islam. Terus kemudian yang ke tiga, empat smoking. Nah, yang ketiganya seks bahkan sekarang sudah sampai LGBT. Apa itu LGBT? laki-laki gemulai bergaya tomboy gitu. daripada antum nyari singkatannya susah <laughs> itu aja udah terus fitnatul mal wa fushuwir riba ya banyak sekarang ini melimpahnya harta kekayaan dan merajalelanya riba dan banyak orang yang merekayasa merekayasa yang haram jadi halal di otak atik itu subhanallah juga termasuk fitnah zina. Ya, zina itu subhanallah hampir seperti tiga eh, empat perkara yang dikatakan oleh Rasulullah sayakunu ini hadis riwayat Bukhari sayakunu fi ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'asir akan muncul dari kelompok umat ini dari umat ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina sutra khamar musik terus kemudian langsung aja sekarang alamatu man waqa'a fil fitnah tanda orang sudah terjatuh ke dalam fitnah. Ada empat atau lima Pertama, orang tersebut sudah mulai menghalal-halalkan yang haram atau mengharam-haramkan yang halal. sudah mulai cadel lidahnya ngomong haram jadi halal. Itu. Dan kadang-kadang dicari-carikan pembenaran supaya jadi halal. Ini ini sudah Bukan karena dulu nggak ngerti, bukan dulu nggak menguasai dalil, dulu ngerti, dia paham, tapi karena fitnah dia berubah. Ya, apalagi di Indonesia, Pak maaf, ini saya hanya terang, terus terang aja, namanya aja mubalek, mubal barang sing Di Indonesia ini sudah mulai susah mengatakan haram lima perkara. Satu haramnya riba, susah udah. Yang kedua haramnya tabarruj ya. Yang ketiga haramnya musik Yang keempat haramnya rokok Sudah susah Sudah hampir dua dimusuhin orang kan Dikit-dikit haram Dikit-dikit haram Nah yang keempat Eh kelima haramnya rokok ya Udah eh, Yang ke ini haramnya pacaran Pacaran udah Susah antum ngomong, wah pacaran anak wah antum bisa disiram gas sama anak-anak. <laughs> wah antum ini manusia aneh nih, langka dibakar aja deh. <laughs> Wah aneh-aneh ya Allah. Itu. Mencoba jadi Indonesia Mui bolak-balik mengeluarkan fatwa haramnya rokok Kan masuk angin terus kan Diputuskan di Padang rokok haram nyampe Jakarta masuk angin makro coba berarti nyampe Surabaya halal <laughs> eh, nyampe Papua halalan toji terus kemudian yang ketiga atalabun fi berwarna-warni dalam agama kadang ganti ini ganti ini ganti wajah ganti tampilan kadang ikut sono taklawun ya berwarna-warni dalam beragama Padahal Rasulullah mengatakan kumatan wa dan fid waspada kamu berwarna-warni dalam agama. Pak, agama ini bukan pakaian sehingga antum bisa berinovasi di dalam warna-warni model. Agama ini keyakinan, modelnya cuma satu, al-haqqu Ya. Yeah? Terus kemudian yang ke ketiga, mengikuti yang subahat-subahat. Yang subahat aja diikutin Anehnya di situ. Ba banyak hal-hal yang jelas kadang <clears throat> nggak diikutin, tapi kalau sudah subhat tertarik banget. Wah, ini nih. Ya, kayaknya bagus ini. Kayaknya mantep nih. Kenapa, Mas? Ya, ada variasinya lah sedikit. nggak lempeng aja ngaji kayak ngaji kenceng aja gak nengok kayak ulo kayu. <laughs> ya ini Mas agak sedikit lah itu. Masuk haram terus dikit-dikit makro kayak gitu. <laughs> Jadi hukum itu ditawar pak, ditawar. Ya, nah yang keempat mentolelir kebatilan. Dulu ini itu ketat, dulunya itu konsisten komit, sekarang ini kelonggar kepada kebatilan. Ya wes ya udah mas ya terserah masing-masing mas neraka ya masing-masing mas <laughs> Loh, kok bisa mas antum neraka masing-masing dari mana ya untuk bertanggung jawab ya wallahu nah sekarang terakhir cara menangkal fitnah saya sampaikan cepat karena udah jam delapan yang pertama berpegang teguh kepada Alkitab wa sunnah secara dohir dan batin. <clears throat> Pokoknya Taraktu fikum amraini intamassattum bihima lan tadillu ba'di. Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu nggak akan bakalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan kalimat lan tidak akan selamanya tersesat kitabullah wa sunnati makanya Pak antum lihat selagi antum masih bersama Al-Qur'an ikut ngaji nggak gampang masuk angin makanya antum lihat orang-orang yang gampang terkena virus kesesatan penyimpangan di mana mereka yang jauh dari kajian, dari ilmu, dari kitab dan sunnah. Itu hanya aliran-aliran yang sesat itu sungguh tidak ke tengah mereka. Eh, secara umum di Indonesia ini kan awamer makanya si A masuk, Bahaya masuk, Jin masuk, masuk semua ada, semua dibolehkan. Terus nomor nomor dua sekarang. <clears throat> Solusi nomor dua, tafakuh mayyuridillahu bi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang dikendaki oleh Allah maka dipahamkan agamanya. Belajar yang benar. Terus belajar. Tafaqquh fiddin. Siapa yang sekarang ini diinginkan oleh Allah kebaikan, dipahamkan agamanya. Ya. Kemudian nomor tiga Sebetulnya kalau kita bahas ya Ini tok ini bisa satu kali pertemuan terapi solusi menghindar dari fitnah itu kita ya, cuman nggak mau saya juga udah capek ya menegakkan simbol syiar amar ma'ruf nahi mungkar ya terus minimal di tengah keluarga antum tentang teman antum ya tegur sapa itu dalam kebaikan bukan assalamualaikum waalaikumsalam aja tegur sapa mas kok antum seperti ini ada alasannya enggak Kok ini ditegur? Diingatkan. Dan temanmu yang bisa meluruskan kesalahan, bukan temanmu yang membenar-benarkan kesalahan. Itu bukan pembenaran itu bukan temanmu yang bisa. Ini loh mas, yang benar mas. Yang keempat berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab kita terjatuh dari ke, ke dalam fitnah. Jadi hilangkan sebab-sebabnya. Contoh, kalau antum terjatuh fitnah gara-gara televisi, ya hilangkan. Nah, gara-gara HP, hilangkan. Itu. Antum gara-gara mobil, jual mobilnya. Ya, gara-gara pergaulan, tinggalkan pergaulan. Apalagi pergaulan sama orang rusak. Ya. Sebab-sebab yang memicu fitnah itu antum hilangkan semua. Kelima, ya, waspada terhadap tipu muslihat musuh-musuh luar maupun dalam, dalam maupun luar. Karena musuh itu bagaimana yang dikatakan oleh Allah wa makaru makron kubaro. Makron kubaro itu apa? Makar yang besar. Dahsyat. Jadi jangan sekarang ini kita itu merasa sepi, nggak punya musuh, beragama itu di wilayah aman, tenang siapa bilang? Musuh ini menganggap kita ini sudah bebuyutan. Nah, antum nggak nganggap musuh ya lewat. Barat tambah timur itu nggak pernah ada yang bersahaja kepada Islam kok. Antum sekarang pergi ke negara Eropa, memang mudah mendapatkan syiar simbol Islam dijalankan. Mendirikan masjid gampang. Ya. Mereka kekang, mereka kebiri, mereka bonsai. Nah, kok kita nyantai? Ya udah, Kemudian yang ke enam terutama Rafidah Pak Rafidah itu Masya Allah katanya Imam Ibn Taimiyah Syiah Rafidah itu tidaklah ada bangsa penjajah bisa masuk ke negeri Islam melainkan berkat jasanya Syiah Rafidah selalu Kita melihat aja Suriah Aceh adul daerah mana aja Irak semuanya berkat mereka Nah, cukup itu saja. Antum silakan pulang, Pak. Gimana? Pulang atau tanya jawab? Hah? Benar nih? Nggak ada yang mau pulang? Pulang-pulang bareng? Nggak, nggak bareng. Ya. Gimana? Tanya jawab atau enggak? Oke, awas ya, pulang gue sumpahin. Eh, silakan Pak. Silakan bertanya sampai jam setengah sembilan insyaallah Ya Masya Allah Udah bangun Kayaknya sudah ada yang masuk alam lain Eh silakan Pak Ada yang pakai catatan Atau Langsung pakai mic di sini iya hmm. mau tanya soal ini warna-warni Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Tanya soal warna-warni misalnya mengikuti metode manas mana sih kok tabu ya takutnya gimana hadirin sekalian tolong diperhatikan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garis tegas wa anna hadha sirati mustaqima dan yang kita minta pun ihdinas siratal mustaqim mufrad kita tidak ingkari jalan untuk menuju kebaikan itu banyak tapi banyak pun dasarnya itu dalil Makanya Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subul subulana. Dalil. Sekarang saya nggak akan mas, mau masuk ke dalam atau berkutat ini manhaj milik siapa. Yang penting itu didukung oleh dalil Al-Quran dan Sunnah silakan. Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkan. Karena kita itu dituntut dituntut sebagai tuntutan ibadah yaitu ubudiyatud dalil penghambaan kepada Allah lewat dalil. Selain itu tidak. Makanya dasar agama itu ada empat. Yang pertama dialogis. Dasarnya argumentatif, caranya persuasif. Nah, sekarang sikapnya kompromistis kalau memang ada terjadi ketidaktemuannya. Karena perbedaan itu ada dua, perbedaan yang kontradiktif yang tidak pernah mengenal warna warniannya satu, ada yang perbedaan variatif dan itu kita tidak ingkari dan ini nggak bisa dicampur aduk ya. Kadang orang ketika berbicara perbedaan kontradiktif, contohnya variatif, nah, nggak pernah ketemu. Dan rata-rata ya masalah usuluddin yang kontradiktif dalam masalah-masalah kaitannya dengan usulul iman. Ya, usulul iman yang diajarkan oleh para ulama kaitannya dengan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu usulul iman. Nanti ngembangnya itu sampai berjilid-jilid ratus bahkan ribu buku. Itu. Jadi manhaj mana saja yang berlawanan dengan dalil harus kita tolak, manhaj mana saja yang sesuai dengan dalil kita harus ambil. Yang lain adalah manhaj nubuwah. Ya, manhaj ala minha ini uh, apa namanya? Ala minhaji an-nabawi. Di atas manhaj kenabian yaitu Rasulullah SAW. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, tentang menangkal suatu fitnah adalah dengan difahamkan agama. Hmm. Sedangkan dengan pemahaman agama adalah kita mencari <coughs> dengan mencari guru. Ada sebagian yang mengatakan bahwa benar kata ini bahwa carilah setiap guru mana yang baik diterima, yang baik dibuang. Apakah dengan kaidah itu atau dengan kaidah bagaimana sehingga kita menyaring ilmu itu benar-benar bisa diterapkan di dalam kehidupan tidak terhindar dari fitnah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. <clears throat> Hadirin sekalian, uh, soal kaitan dengan uh, tanya caranya ya. apa yang antum tanyakan di jadi uh, eh, bagaimanakah mengambil ilmu pada seseorang oh, ya. itu ya mengambil ilmu Taib. di Indonesia dibutuh ekstra hati-hati karena semua orang bisa jadi ustadz, semua orang bisa jadi dai. Pemain sinetron aja bisa dijadikan ustadz. Sehingga muncul ustadz setengah artis, artis setengah ustadz. Ustadz yang artis, ngartis yang us, ngustad. Kenapa? Karena nggak ada seleksi. Kita tidak diingkar, kita tidak ingkari kebenaran mana saja yang sudah datang sesuai dengan dalil harus kita terima dari mana aja itu prinsip makanya ketika kebenaran itu datang dari iblis kepada Abu Hurairah dan ketika itu dijustis oleh Rasulullah sadaqaka wa diterima <clears throat> makanya Mu'ad bin Jabal mengatakan ambillah ke ini terimalah kebenaran walaupun dari orang kafir ditanya dari mana orang kafir itu bisa ketahui hmm, bicara kebenaran? Kata Mu'al bin Jabal, "Inna lil haqqi nura." Sesungguhnya kebenaran itu ada cahayanya, yaitu cahaya Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Tapi tolong ketika mencari. Ini kan bahasa mencari. Dan namanya aja mencari kok. Sekarang antum nyari kelereng di tengah eh, apa lapangan, rumput, unak duri. Ya hati-hati, mencari kok. Tapi kalau sudah antum datang kelereng ya tinggal nangkep loh pak. Tentu paham gak ini maksudnya? Jadi Jadilah yang dimaksudkan lihatlah orang, lihatlah perkara yang dibicarakan, jangan melihat orang yang bicara. Undur maqala wala tandur man qala. Sudah datang. Kalau kelereng yang antum cari sudah datang, ya nggak usah nyari, ngapain antum melihat-melihat meliak di ini. Oh, sudah ada kok. Sekarang mencari kereng yang hilang di tengah lapangan. nggak hati-hati. Loh, antum bisa ambil tai wedus. Loh. Oh, ini kan oh, keliru. nah Allah, Mas. Ternyata kotoran wedus, Mas. Itu balik-balik nih, -balik, Makanya di sini katanya Muhammad ibnu Sirin, "Inna hadal ilma dinun fandur amman takhuduna dina." Sesungguhnya ilmu ini agama, lihat dari mana kamu mengambilnya. Makanya pada zaman Umar bin Khattab ketika didapatin orang nggak jelas ngajar dilarang Umar bin Khattab. Nggak jelas tok loh, Pak. Makanya katanya Imam Malik ambillah orang itu ilmu dari mana aja kecuali empat. Imam Malik nih bukan saya. Saya pernah nyampaikan ini saya langsung di backlist nggak boleh ngaji lagi. Saya nyampaikan Imam Malik. Karena antum rujukan yang ingin tahu di dalam Jami'ul Bayanil Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli ya, karya Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan ambillah ilmu dari siapapun kecuali empat. Yang pertama dari ahli bid'ah yang mengajak ke bid'ahannya, mengajak Pasti nanti dia akan pembenaran-pembenaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua orang yang pandir jelas kepandirannya ya termasuk orang bodoh, orang ini awam macam-macam tuh ya. Kemudian yang ketiga orang yang suka berdusta di tengah manusia walaupun tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah alias bikin hadis palsu. Tuh. Yang keempat orang yang nampaknya soleh tetapi ternyata tidak bisa membedakan antara hadis yang soleh dengan hadis yang dhaif. Masalah empat orang ini memang kalau diambil ilmunya bid'ah nyasarin, bodoh dapat apa tuh? Orang bohong, orang kalau sudah makanya Pak, Imam Ahmad mengatakan, saya tidak pernah menerima hadis dari pembohong, pendusta, walaupun sudah bertaubat. Masya Allah. Ditanya alasannya kenapa? Dia menjawab, ibarat perawan berzina, taubatnya tidak mengembalikan keperawanannya. Betul? Sekarang ada perawan berzina, setelah taubat balik. Ya nggak balik. Makanya dilarang. Lah orangnya nampaknya soleh Masya Allah Kalau ceramah nangisin orang Ya Ternyata bedain hadis Hadis ngalor ngidul Doib, sohe Udah pokoknya disampaikan aja Wah bahaya Ini malah menghanyutkan Makanya Imam Ahmad itu mentahdir eh, apa, Siapa tuh Subhanallah al harith itu ya. Tetapi Imam Ahmad mendengarkan ceramahnya itu nangis Karena eh, ini dia itu kalau ceramah nangisin orang, masya Allah, jago pokoknya. Tapi itu Imam Ahmad mentahdirnya. Kenapa? Karena tidak bisa memilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Dan Pak agama itu sanat katai Abdullah bin Mubarak. Kalau nggak ada sanatnya, antum mau pegangan apa? Sanat itu ibarat tangga kata Ibnu Abdullah Ibnu Mubarak. Kalau antum naik nggak pakai tangga gimana? Sanat itu tangga. Antum mau naik ke agama harus pakai sanat, pakai tangga. Sehingga kalau tidak ada tangga nggak nyampe. Allah Saya kira itu eh, ini ada pertanyaan lewat ini. Uh, habis ini jangan tanya lagi ya. Ustaz Ana pernah melihat slogan one day one juice tetapi dicampur adukkan dengan wan kere apa cerik apa dan nggak ngerti saya ini infak keinfakan apa itu tentang infak itu apa ada slogan infak one day one juice cinema cinema apa itu cinema yang karena untuk infak cinema eh, ayat-ayat cinta itu waktu oh Ya Ikhwan, ini sebetulnya nggak pernah ada islamisasi sinema kecuali di negara Islam supaya laku. Antum lihat di Spanyol ada islamisasi film, nggak perlu. Di Amerika nggak perlu karena apa pelanggannya ya kafir semua. Kalau di sini perlu sampai dukun aja diislamisasikan supaya laku kan doa-doanya diislamisasikan semua diislamisasikan ada makanya saya punya buku kecil dan meng, membahas tentang masalah sinema, TV dan medsos semua judulnya menggugah nurani pemirsa televisi ya nanti kita ungkapkan dampak-dampaknya di situ ya terus eh, one day one juice ini juga ada catatan pak saya anjurkan jangan ikut karena antum dipaksa untuk show off menyetor loh antum hafalan ini nyetor ke Allah apa ke manusia itu kalau sekarang memang antum prosesnya belajar benar-benar silahkan di pondok di ta'lim sekarang hanya bangga banggan wah saya sudah tanpa telat dalam sekian bulan bangganya di situ one day one choose nyetor ke manusia bukan nyetor ke Allah antum kalau semangatnya seperti itu semangat gak benar itu motivasi pendidikan yang salah motivasi pendidikan itu harus benar gak boleh salah ya kalau antum bisa menjaga ria silakan tapi rata-rata ya semangatnya karena nyetornya orang wah saya dipuji apalagi dapat poin nyetor rutin 6 kali tanpa ngadat dapat Samsung S7 nah, kan gitu anak antum sudah gede bukan anak-anak lagi usahakan mandiri makanya pak kenapa para sahabat itu rame-rame kalau membaca Quran itu malam supaya nggak didengar supaya nggak riak supaya nggak so off ini antum malah upload malah ini ya kita itu sekarang zaman medsos ini dikit-dikit ini update status bagi cuman 50 kersek diupload dilihat 2000 orang. Dibagi 100 orang. banyak kan dibagi gambarnya daripada kreseknya. <laughs> nah ini loh Pak, bahaya Pak. Dunia sosmed. Insyaallah. Ustaz semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga antum. Alhamdulillah. Amin. Bagaimana jika yang memusuhi pemerintah adalah saudara kita Apakah kita juga harus memeranginya Mas dalam konteks dia sudah angkat senjata Tapi kalau hanya mod, hanya mulut Karena e, khuruj keluar dari pemerintah itu Ada bisa berupa perbuatan Bisa berupa ucapan Kalau ucapan nanti menasihatin Tapi kalau sudah perbuatan aksi Maka firman Allah bah Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ini Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya sampai fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatil karena action, karena sudah aksi. Tapi kalau ucapan ya antum nasihatin. Mas antum jangan begitu. Ini dalilnya. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim pernyataan ulama-ulama seperti ini.